gono gini. Tidak ada dalam Islam itu gono gini. Milikmu, milikmu, milikku, milikku, selesai. Hak di dalam Islam sangat dijaga. Seorang suami menikah dengan seorang wanita, seorang wanita mempunyai harta sebanyak yang banyak, maka seorang suami pun tidak punya hak untuk mengambilnya. Seorang suami menikah dengan istri, istrinya punya duit 10 miliar. Bukan gara-gara menikah langsung miliknya suami. Milik murni utuh miliknya sang istri dan dijaga oleh Islam nggak perlu pakai rencana undang-undang kesetaraan gender itu itu adalah fitnah sudah dijaga haknya wanita itu kemudian seorang laki-laki pun begitu jadi kalau seorang wanita punya warisan itu haknya dia kalau ada seorang suami mengambil dolim haram hukumnya tapi kalau istri karena cinta suka rela abang aku kasih 5 miliar ya bolehlah ya boleh itu hak Kemudian kalau cerai, tidak ada urusannya. Kalau cerai, cerai. Kalau sudah cerai, haknya istri, haknya istri, haknya suami, suami. Undang-undang kerajaan republik. Mana republik mana? Nah, itu kalau sudah bukan bukan Indonesia, pokoknya ada republik mana begitu, kalau sudah cerai itu langsung separuh. Istri menuntut menikah sebulan langsung ke mahkamah. Saya menikah dengan seorang kaya raya, maka saya nuntut kono gini. Ada apa ini? Itukah yang diperjuangkan itu? Negara kerajaan uh, Republik mana bagaimana? <laughs> Semoga negara kita bisa menegakkan syariat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada ya kono gini. Kalau ada seorang istri cerai, nah, nah kalau nanti ada ditegakkan hukum perlindungan itu, hak kesetaraan gender itu akan menuntut seandainya wanita nanti dicerai karena perceraian tidak boleh sewenang-wenang, maka dari itu seorang perempuan kalau dicerai oleh seorang laki-laki, dia berhak mengambil hartanya separuh. Dipikir ini undang-undang kesetaraan gender untuk melindungi wanita. Nah bener perempuan besok nikah lagi, baru nikah dua hari bikin ulah. Akhirnya suaminya pegel dicerai, dapat duit lagi gue. Gitu kan kesetaraan gender? Gak ada yang adil tuh kesetaraan-kesetaraan gender. tuh, Islam yang bener coba. Nikah lagi dapat 5 miliar. Dia orangnya cantik, akhirnya ketemu lagi dengan seorang laki-laki, kaya raya, Masya Allah, baik sebulan dua bulan, bikin ulah lagi, pegel suaminya, aku cerai kok, hmm, dapat lagi. Begitu, itukah perlindungan kesetaraan gender itu? Eh, itu Gak ada seperti itu. Kewajiban bagi seorang suami memberi namanya mut'ah. Itu sebagian ulama. Menurut madhab kita adalah sunnah. Jadi kalau seorang suami mencerai istrinya, imsah bimak, imsak bima'ruf atau tasrih bi'isan. Kalau ingin kau melepas istrimu, lepaslah dengan kebaikan. Kalau kau kaya, buatkan rumah untuknya. Barangkali setelah punya rumah, dia agak laki-laki yang bakal menikahinya dan dia terhormat di rumahnya. Islam itu mut'ah namanya. Diberi sesuatu. Jadi menceraikan istrinya, dimuliakan, diberi sesuatu, itu pendidikan dalam Islam. Kurang apa? Nggak ada gono gini itu. Itu kesetaraan gender apa kesetaraannya ini? Sekarang ada seruan kesetaraan gender. Wah di Cirebon lagi katanya. Katanya di universitas yang ada di Cirebon itu. Tolonglah dicermati lagi. Mau apa? Undang-undang kesetaraan gender itu kita perlu bertanya. Mau apa? Apa yang diinginkan? Kemuliaan wanita kembali kepada syariat Islam. Wanita dimuliakan dalam Islam yang dicari apa itu, baik. Ya? Jadi tidak ada gono kini. Jadi kalau seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki di saat dicerai, maka tetap miliknya sang istri adalah sang istri. Bahkan sama di saat seorang istri minta cerai, itu pun cukup dengan misalnya khuluk seorang istri minta cerai, tolong wahai suami wahai suamiku, cerai aku dengan 100 ribu rupiah. Jatuh. Bukan langsung nanti gono kekiliran. Wah, kalau istriku minta cerai, Berarti saya dapat memang begitu undang-undang itu. maka yang dicerai kalau seorang suami tiba-tiba mencerai istri, maka langsung dipotong hartanya separuh. Kebalikannya bagaimana? Sama dong. Baik kalau sama enak lagi suami. Saya besok nikah tak tempel lagi istriku biar minta cerai. Gitu. Gak ada seadil Islam. Habis nikah tempeleng istrinya akan jerit-jerit minta cerai. Boleh aku akan mencerai kamu tapi separuh dunia membuat ke aku. Begitu. Tidak ada undang-undang seindah Islam. Gak ada gono gini ya. Tidak ada istilah gono gini. Cuman nanti ada pertanyaan ini pernah diberikan kepada Syekh Arsad Al-Banjari. Jika ada seorang istri bekerja sama dengan suami terus, bangun rumah bareng dan sebagainya bagaimana? Nah, itulah. Karena kasus yang di Banjar sana, pendulangan emas seorang suami nyelam ke sungai, tiba-tiba naik dengan tempatnya istri mengangkat kayak pasir ditaruh apa itu ditangkap dipinggirin begitu nanti setelah itu naik bareng-bareng kemudian di dulang segala macam Allah caranya apa akhirnya kumpul duit bangun bareng lah kalau ini gimana kasusnya ini kerja bareng suami nyelam ke dalam istrinya nunggu di atas apakah nanti miliknya suami saja atau istri saja maka dalam hal ini dimusyawarahkan kalau terjadi perceraian maka bolehlah ini dibagi dua tapi bukan atas dasar godok ini bukan dasar dasar gono kini atas dasar memang dia bekerja bareng hak bersama seperti itu. Ini ini juga ijtihad yang dihadirkan oleh Syekh Arsyad Al-Banjari eh, di dalam masalah ini. Kerja bareng itu dimusyawarahkan. Tapi sebetulnya hakikatnya di dalam fikih kita, setiap orang balik, jika bekerja di tempat orang, jika tanpa akad itu namanya gratis. Kalau ada seorang laki-laki kerja ke tempat saya, lalu bekerja tanpa sebuah akad, nggak akad gaji, maka saya tidak wajib menggah, menggaji. Tapi kalau ada anak kecil kerja ke tempat saya, saya wajib menggajinya. Makanya saya itu tidak pernah mau naik becak kecuali ada transaksi. Kalau saya naik becak, Pak, Pak, naik, Pak, Pak, naik. Oh iya, naik gratis. Karena tidak ada transaksi. Karena apa? Transaksi itu penting. Kalau tidak jadi repot nanti. Berapa saya harus bayar? Islam itu indah. Jelas dulu baru na, naik. Biarpun mahal, tidak ada masalah. Yang penting oke. Okay. Kalau tidak, nanti tidak ketemu. Wah, ekran-ekran ribut. Karena salah kalau tidak pakai transaksi di awal itu. Maka, jadi kalau ada kerja dengan orang dewasa nggak pakai transaksi, itu namanya gerah. Pahaman ini? Seorang istri kerja pada suaminya, ya gerah. Nanti sekali bilang, bang, tolong gaji saya dong. Ini, jadi ini. Akan tapi, Syahr dan Jai menghadirkan, ya bentuk musyawarah lah karena sama-sama kerja bareng terjadi percekcokan lalu cerai masa akan didolimi istrinya ditelantarkan tidak manusiawi itu jadi kalau begitu ya sudahlah kita bercerai bercerai mungkin begitu dia ngomong tapi urusan harta yuk bagaimana baiknya tapi ingat gono gini tidak ada di dalam Islam wallahu alam bisawab